Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di suasana kurban Kita masih bisa berkumpul di majlis ini Sehah wal Sejujurnya saya nggak nyangka Yang hadir malam ini sebanyak ini Jadi maka saya katakan Jumat yang lalu yang tidak hadir Jumat ini saya anggap hadir. Karena memang kan bertepatan dengan hari tasyrik. Itu harinya orang masih melakukan ibadah sembelih menyembelih korban. Mungkin pada capek ya kan, pada capek, pada pengen istirahat. Tapi ternyata eh, yang hadir ini Masya Allah 70% dari yang biasa hadir Insya Allah malam ini Hadir. Karena malam ini malam spesial ya. Malam spesial saya juga mau ngajinya ngaji yang spesial. Ya, ngaji yang spesial. Judulnya ngobrol santai. Ngobrol santai. Tapi insya Allah nanti kita dapat ilmu yang banyak. Tadi pagi saya membaca nasihat-nasihatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Buat teman-teman yang dekat dengan dengan Solo, dekat dengan Masjid Ar-Raudhah, kita kalau subuh setelah sholat subuh berjamaah di sini baca zikir kemudian wirdul latif. Wirdul latif terus duduk ada baca nasihat-nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Memang enggak banyak. Itu majelis khusus ya, majelis khusus. Tapi yang mau datang boleh. Nah, yang mau datang boleh. Ada nasihat yang menarik begini. Wewangian. Wewangian. Entah itu parfum atau menyan. Ya. Jangan alergi sama kata menyan ya. Karena menyan itu bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Arabnya kan bukhur ya. Bukhur atau uh, Dupa bahasa kita ya. Menyan. Menyan itu salah satu bentuk pewangian. Kalau dalam bahasa modern nggak mau disebut menyan. Agak keren dikit aroma terapi Aroma terapi itu kan menerapi lewat aro aroma. Ya, ya itulah menyan gitu ya. Jadi menyan itu kalau dimodernkan sedikit orang suka ya, nggak alergi. Tapi kalau ada kata menyan jadinya pada alergi karena nggak ngerti, nggak ngerti ilmunya. Parfum minyak wangi perlu sedikit koreksi minyak wangi bukan minyak mumet karena ada aroma parfum aroma pewangian itu ya minyak wangi itu kalau kita semprotkan atau oleskan justru orang lain yang mencium mumet pusing itu tidak tidak masuk kategori minyak wangi dalam hadis kan disebutkan ada tiga hal yang kalau kita dikasih tidak boleh ditolak. Di antaranya dikasih bantal, itu enggak boleh ditolak. Biasa orang Timur Tengah sana dan di zaman Nabi itu kalau duduk kan lesehan. Nah, duduk lesehan itu biasanya sandarannya pakai bantal dia ya, buat pegangan, buat senden. Nah, kalau dikasih bantal itu tanda memuliakan, memuliakan. Jangan ditolak, terima dengan senang. Maksudnya buat senden, buat pegangan. Kemudian dikasih minum susu. Ya, su susu. Namanya susu tuh ya, susu. Kalau melek itu susu bukan tuh. <laughs> Bukan. <laughs> Susu yang murni, susu kambing atau susu onta atau susu sapi. Itu jangan ditolak. Kemudian satu lagi, kalau dikasih minyak wangi, mau disemprot minyak wangi atau diolesi minyak wangi, itu nggak boleh ditolak. Kenapa? Lah mau diharumkan kok ditolak. Ya. Berarti kan membuat kecewa orang yang mengha mengharumkan. Tapi dengan catatan minyak wangi, bukan minyak mumet. Paham ya? Bukan masalah harga. Ada yang harganya murah tapi aromanya enak. Ada harganya murah, aroma orang yang di sampingnya langsung kliang-kliang-kliang gitu. Ada yang seperti itu. Nah ini parfum, kita bicara parfum minyak wangi atau menyan, wangian yang di dibakar ya, seperti itu. Itu kalau dibakar, maka aroma harumnya kan menyebar kemana? Mana. Yang dekat itu kena, yang jauh juga kena. Betul. Yang dekat merasakan harum, yang jauh juga merasakan harum. Yang lebih menarik, setelah yang tadi kumpul sama menyan, yang kumpul sama minyak wangi tadi, kemudian pulang ke rumahnya, yang di rumah juga ketularan harumnya, betul kan? Betul. Wangi. Padahal dia kan jauh sekali. <clears throat> Tidak di sumber minyak wanginya. Ketemu saja sama orang yang kena aroma, ya kena semburan minyak wangi tadi. Enggak disemproti loh, enggak. Cuman deket-deket saja. Maka aromanya itu bisa dibawa pulang Kemudian sampai rumah, yang di rumah wangi. Betul. Kemudian nempel di badan. Maka kalau cium tangan sama orang yang habis deket-deket sama menyan yang harum tadi itu, cium tangan, itu kok aromanya ada aroma ga? garum misalnya, aroma berubah. Tanganmu kok wangi. Makanya istilahnya ada orang mau jadi mantan itu diukupi satu badan gitu ya. Biar aromanya nempel di ba, di badannya gitu ya. Aromanya kok harum, badannya harum, tubuhnya harum, bisa nempel, bisa nem, nempel, bahkan bisa ditularkan. Itu bekas tempelannya parfum orang itu kalau kita deket-deket nanti juga nempel ke badan kita. Betul seperti itu ya. Nah, sama dengan orang soleh, para wali, nabi, rasul, wali. Kalau kita mendengar kisah-kisah orang soleh, itu ibaratnya kita lagi bakar menyan. Lagi pakai par parfum. Karena orang soleh itu wangi. Makanya kalau kita dengar kisah orang-orang soleh, kita ketularan wanginya. Kita ketularan wanginya. Karena itu kalau kita kena aroma yang harum, hati jadi enak atau hati jadilah lapang. Sumpek atau seneng? Seneng, hatinya jadi lapang. Kalau kita dengar kisah orang-orang soleh sama, nanti hati kita jadilah lapang. Kenapa? Wangi. Karena ha, harum. Kemudian yang jauh, yang jauh, yang jauh artinya bagaimana? Wong tidak hidup sezaman dengan orang soleh yang diceritakan mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang yang lalu, bukan hidup satu zaman, bukan. Mungkin 300 tahun yang yang lalu. Nyatanya orang soleh itu 1000 tahun yang lalu kita ceritakan kisahnya, hati kita seneng. Hati kita seneng, rasanya adem, rasanya eh Enak. Kenapa bisa begitu? Karena wa, wangi. Dan menariknya setelah kita mendengar kisah orang-orang soleh, kita pulang ke rumah, wangi kita itu bisa nulari satu rumah. Jadi ademnya hati kita bisa membuat orang lain jadi adem. Orang itu kalau hatinya panas, yang lihat juga ketularan panasnya, betul Ya, kalau hatinya adem, maka orang lain yang lihat juga ketularan ademnya. Dan majelis seperti ini, majelis yang membuat yang ngomong jadi wangi, insya Allah yang dengar juga jadi wangi. Dan yang di rumah bisa ketularan wanginya. Karena itulah Rasul menyatakan, hendaknya kalian hati-hati sama teman duduk. Hendaknya kalian hati-hati sama teman duduk kalian. Pilihlah teman duduk yang baik. Pilihlah teman duduk yang baik. Sebaik-baik teman duduk nomor satu Al-Quran. Karena orang yang duduk sama Al-Quran berarti dia duduk sama Allah. Jalisullah. Dia lagi duduk dengan Allah. Maksudnya duduk dengan Allah, dia lagi membaca kalam Allah. Dia mendengar kalam Allah. Tidak ada teman duduk yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu teman duduk yang hebat. Sayangnya, Al-Quran di rumah kita banyak. Tapi enggak jadi teman duduk kita, teman duduknya lemari. Betul? Betul. Teman duduknya lah lemari. Dan seburuk-buruk teman duduk, teman duduk yang membuat kita lupa kepada Allah. Dan justru teman duduk yang membuat kita lupa kepada Allah ini selalu kita berusaha duduk dengannya. Yaitu apa? Acara yang ada di, di televisi. Betul? Bahkan TV-nya mati dicari, hidupkan. Gonta ganti channel perlunya cari temen du, duduk dan temen duduknya buat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya manusia zaman ini begitu atau enggak begitu? Begitu. Kemudian ya, teman duduk yang baik Rasul misalkan seperti penjual parfum. Penjual parfum, penjual minyak wangi. Kita masuk ke sana enggak <clears throat> usah beli. Cukup masuk kedai minyak wangi keluar seawak wangi kabeh. Betul kan? Nah, teman duduk yang buruk sebaliknya. Seperti karena fikhilkir, seperti pandai besi. Zaman dulu itu pandai besi berharga. Karena apa? Buat pedang, buat senjata. Nah, orang yang buat senjata, buat tameng nih pandai besi, yang deket-deket kena gosongnya. Karena peluknya, asapnya itu, kepul asapnya itu bisa membuat orang yang di dekatnya jadi aromanya nggak enak, Kemudian wajahnya juga bisa jadi kok kotor, badannya kotor. Itu teman duduk yang buruk. Teman duduk yang buruk tuh nggak usah dicontoh, nggak usah ditiru. Duduk saja ketularan eleknya. Memang nggak kerasa. Memang nggak nggak kerasa. Nanti tahunya setelah sekian lama, hatiku kok jadi rapenak yo. nengopo. Itu pengaruh dari teman duduk yang nggak nggak baik. Nah, kalau zaman sekarang contohnya bukan pandai besi, tapi duduk sama perokok. Sepurone engkang kata, duduk sama perokok satu mesti mambu. Bau, baunya enak atau enggak enak? Enggak ada judulnya rokok bau garu, enggak ada. Rokok yang punya roh, rokok. Satu baunya enggak enak. Yang kedua, yang kedua. Ketularan penyakit atau ketularan sehat? ketularan penyakit. Memang enggak kroso, enggak kroso. Nanti setelah 40 tahun kena serangan jantung. Kata dokter, "Bapak ini dicek banyak flek nih di paru-paru nih." Ya, banyak flek di paru-paru. Lu saya enggak ngerokok. Enggak mungkin. Bener saya enggak pernah ngerokok. Lah kok banyak fleknya? Saya duduk sama Kang Fulan. Tiap hari dia lima pak. Lah itu. Kena asap roh, rokoknya. rokok pasif itu lebih berba berbahaya. Kemudian yang ketiga, bajunya jadi korban. Kenapa? kena percikan api temennya. Petik, bolong. Betul enggak itu? Petik, bolong. Apalagi kalau perokok itu duduknya di rumah kita, karpet jadi korban. Ya kan? Karpet jadi korban. Karpetnya bolong, bolong penuh dengan luka. Nah, ibaratnya teman duduk yang buruk tuh seperti itu. Gak ada baiknya lah. Bawanya jelek dan jelek dan jelek. Nah Nauzubillah min dzalik. Nah di akhir zaman ini lewat majelis seperti ini kita cari teman duduk yang baik. Makanya saya baca kitab Hikam Ibnu Atta'illah Kenapa baca Hikam Ibnu Atta'illah? Biar kita dengar minyak wanginya Ibnu Atta'illah Karena nasihat-nasihatnya itu ibarat menyan, ibarat minyak wa, wangi. Itu yang akan mengharumkan kita. Dengan membaca nasihat-nasihat beliau, maka tubuh kita jadi wangi, jadi ha, harum. Ini mukaddimah. Judulnya ngobrol santai. Boleh nanya? Boleh? Yakin mau jawab jujur? Bu? Ibu kalau deket suaminya artinya tenang atau risau? Bapak-bapak kalau duduk di samping istrinya tenang atau risau? Mo mohon maaf. Dari tadi kita ngobrolkan tentang teman duduk yang baik, betul? Pertanyaannya. Lah biasanya keluarga zaman sekarang ini jadi teman duduk yang baik atau yang buruk? Teman duduk yang baik tidak akan ngajak ngerasani alias gunjing orang lain. Kira-kira istri Anda ngajak gunjing atau enggak gunjing? Yang tahu cuma Anda sendiri. Gimana? Ngajak gunjing atau tidak? Gak berani jawab. Lah gunjing itu apa tuh Ngerasani itu apa? Menggunjing orang alias riba adalah memperbincangkan keburukan orang lain. Nyata-nyata punya keburukan diomongkan, itu namanya riba. Paham? Mesti alasannya memang betul, ya memang betul. Ribah itu ngomongkan kenyataan. <laughs> itu namanya riba. Ghibah. Misal ada orang, orangnya kok sukanya eh, nipu orang. Ya, terus kita omongkan, orang itu tuh ya sukanya nipu, nggak males-males nipu, rajin nipu, nggak kapok-kapok nipu. Kita ngomongkan seperti itu. Ini namanya apa? Ghibah. Yang diomongkan betul atau nggak betul? Betul. Lah ini namanya ngerasani. Lah kalau nggak betul itu bukan ngerasani, al fitnah. Fitnah. Itu fitnah. Kalau enggak betul kok diomongkan itu namanya fit fitnah. Kalau betul itu namanya ngerasani. Nah, ngerasani itu apa? Ngomongkan yang enggak baik tentang orang lain walaupun sekecil apapun. Contoh, irungnya rodok pesek. <laughs> Ya. Dalam tanda petik, tanda petik niatnya merendahkan gitu ya. Pesek dianggap bukan hal yang baik atau irungnya kemancungan. Beb novel kayak irungnya gede. Ya. Misal ya, bukan sebuah tanda ketampanan tapi tanda yang enggak enggak baik kan ada hidung tuh kalau kebesaran kurang pas, kekecilan. Ya orang ora pekan, Enggak <laughs> pas ya. Yang bagus tuh yang sedang-sedang saja. Rasulullah mancung tapi bukan mancung seperti Pinocchio. Nah Pinocchio kan mancung tapi kan enggak enggak enggak bagus seperti itu kan. Jadi kalau kita ngomongkan bentuknya tubuh orang lain yang nggak bagus, nggak bagus kita omongkan, lo, anu lo, sawangan meripate, tonton meripate gitu. Jangan kayak kayak ngono gitu. Ah. Niatnya merendahkan, tuh lihat matanya, lihat matanya. Itu udah ngerasa nih, itu udah ngera, nih. Pertanyaan, lah duduknya kita tiap hari ini lepas dari nih atau tidak? Coba diingat-ingat. Duduk bersama pasangan hidup ngerasani orang lain atau tidak? Yang kedua, teman duduk jenengan yang di rumah ini yang namanya istri atau suami, kalau duduk yang diobrolkan akhirat atau dunia. Ibu Contoh ngobrolkan dunia Oh tadi di sana ada kudung Bagusnya Pak tadi saya lihat itu ada baju Wah piye itu tas yang dipakai sama Ibu Fulanah itu loh Pak, saya pengen. Ini namanya ngobrolkan dunia atau akhirat? Dunia. Nah kira-kira ibu-ibu banyak enggak yang seperti itu? Ngaku tuh ya. Ngaku. Lah teman duduk yang baik itu enggak ngobrolkan dunia, yang diobrolkan akhirat, yang diobrolkan akhirat. Ya Allah ya Pak ya. Kapan ya Pak ya? Kita itu bisa satu hari sholat tahajudnya 200 rakaat. Masya Allah, ini ini teman duduk yang yang baik. Pak kapan ya Pak ya? Bapak sama saya itu bisa bareng-bareng gitu ya. Bisa bareng-bareng ziarah Wali Songo sembilan putaran. Ya. Kapan ya Pak ya? Mau yang diobrolkan? Pak, kapan kita mau ke Eropa? Ke Eropa, dunia gitu ya, du, dunia. Tapi ziarah-ziarah nggak di, oh, diobrolkan, nggak ngobrolkan kapan kita mau ke pantai. Alasannya melihat keindahan ciptaan Allah. Sing disawang nggak pantainya, orang-orang di tepi pantai kan gila nih. Ya naudzubillah min min zalik. Nah ini teman duduk kita tiap hari yang namanya televisi, yang namanya keluarga, anak, istri, suami yang satu rumah. Ini kalau tidak kita ajak ke akhirat arahnya akan jadi teman duduk yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sampai hari ini berarti diri kita ini kemana? Yang di atas kok diem semua kenapa? Diri kita kemana ini? Dunia. Saya mau tunjukkan sekarang hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar ya. Kaitannya dengan ini. Nabi Ibrahim itu punya teman duduk yang luar biasa. Luar biasa. Namanya Siti Hajar. Namanya Siti Hajar. Siti itu bahasa Jawa. Siti. Tahu enggak asal-asal asal kata Siti? Enggak tahu. Enggak tahu. Orang Jawa tuh dari dulu sudah NU. Udah ahlu sunnah wal jamaah. Orang Jawa. Kenapa? Ngajeni namanya ulama, ngajeni orang yang soleh atau solihah. Dalam bahasa Arab, kalau manggil orang yang solihah, itu biasanya dikasih depannya sayyidah. Sayyidah. Iya. Kalau laki, sayyid. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Rabi'ah, Sayyidah Hajar. Nah, gandeng orang Jawa ini lidahnya enggak enggak pas ngomong Sayyidah, maka dijadikan bahasa Jawa. Sida, Sida, Sida, Siti. Kenapa jadi Siti? Karena Sayyidati Aisyah. Sayyidati Rabi'ah, Sayyidati Khadijah, tuanku Khadijah, tuanku Aisyah, Sayyidati lah, Sayyidati maka langsung disingkat jadi Siti. Siti. Jadi ciri-ciri NU gitu kan ya. Karena yang mau ngasih embel-embel di depan itu rata-rata orang NU, yang lain tuh kan jangkar kabeh. Aisyah, Fatimah, Khadijah. Oh, mbokmu yang untuk buat celok ngono kok ya. Boleh manggil ibunya langsung. Ibunya namanya misalnya Romlah. Hei Romlah. Kurang ajar tak kira-kira? Oh ya Kurang ajar kan? Misal nama bapaknya Edwin, nama bapaknya Edwin, anaknya manggil Win gitu ya. Kurang ajar dah kira-kira? Kurang ajar, bukan Edwin ini bukan ya. Ya, kan? kurang ajar toh? Kurang ajar. Kalau kita orang Jawa, orang Islam diajari toto kromo. Oh manggil orang lebih tua aja, bukan Pak Leknya dipanggil Lek, gitu kan ya? Lek. Betul kan? Lek. Kabarnya pilih Lek gitu. Padahal ya bukan siapa-siapa, tapi dipanggil Lek, Pak Lek gitu kan? Untuk menghormati paman gitu. Bahasa Jawa, bahasa nya paman gitu ya. Nah, bahasa Jawa gitu. Maka dari Sayyidati jadi si Siti. Nah, Siti Hajar Makanya nanti kalau dicari istri Nabi Ibrahim Siti Hajar, itu adanya cuma di Indonesia. Karena nggak pakai Siti namanya, ini julukan dalam bahasa Jawa sudah dimasukkan Indonesia, Siti Hajar. Mungkin ada yang protes, Bib namanya bukan Siti Bib. Nggak pakai Siti, ini saya jelaskan. Nabi Ibrahim didampingi istri dua dan dua-duanya solihah. Yang satu namanya Siti Hajar. Singkat-singkat ya, gak usah panjang-panjang. Satu, seorang perempuan baru punya anak, tidak diceritakan waktu waktu dipindah ke Mekah. Itu umurnya Nabi Ismail berapa tidak diceritakan. Tapi berdasarkan berdasarkan riwayat yang menyebutkan Nabi Ismail nangis, nah nangis minumnya habis, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah selesai masa menyusui. Kemungkinan kedua memang ibunya nggak menyusui, ibunya nggak menyusui. Dan itu agak agak rancu karena kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu suka menyusui anaknya. Jadi ya mungkin Nabi Ismail umurnya sekitar satu tahun, satu tahun setengah sampai dua, dua tahun. Seorang istri punya bayi umur setahun, setahun setengah, dua tahun. Tiba-tiba diajak suaminya keluar negeri, terus ditinggal. Terus ditinggal. Nanya, kalau itu terjadi sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu siap atau banyak mikir? Siap atau banyak mikir? Banyak mikir. Pikiran pertama nomor satu buat tinggali pira aku. Betul kan ya? Ini saya ditinggal di kota ini dikasih uang saku berapa, gitu kan ya? Mau dikasih uang saku berapa? Sangunya berapa? Artinya butuh butuh tinggalan materi untuk hidup. Betul seperti itu kan? Yang kedua, nanya, ditinggalnya berapa lama? Ditinggalnya berapa lama? Yang ketiga, nanya lagi, ditinggalnya tempatnya sudah ada belum? Bok kontrak ke oma, apa apartemen? Ya, apa oma kontrakan, apa mbok ke Pak? Ini saya dibelikan rumah, dikontrakkan atau dikoskan? Ya, apartemen itu kalau di kota besar, Solo kos. Ya, dikoskan mungkin. Walaupun ada apartemen, tapi kita lebih lebih familiar dengan kos-kosan. Ini mau di kos-kosan Pak, apa di kontrakan atau di ru rumah yang Anda belikan. Artinya butuh kejelasan tempat tinggal, butuh kejelasan wak waktu, butuh kejelasan biaya. Biaya untuk hi hidup. Itu standar kalau ada orang mau ditinggal oleh suaminya, standarnya nanya itu. Betul begitu Ibu-ibu? Kurang satu lagi. Apa itu? Sing aku sobo, Iya kan? Ada ndak kenalan kamu, teman kamu atau kerabat di kota itu yang bisa nemeni saya? Kalau ndak carikanlah siapa yang bisa nemeni saya. Kalau ndak ada keluarga, ya siapa yang bisa nemeni saya? Dan keempat hal tersebut tidak didapatkan oleh Siti Hajar. Keempat hal yang saya sebutkan ini tidak didapatkan. Siti Hajar dibawa ke Mekah, Mekah satu tidak ada rumah, tidak ada ru rumah. Yang kedua, tidak ada teman, nggak ada te teman. Yang ketiga, tidak ada nafkah yang cukup. nggak ada nafkah yang yang cukup, nggak ada. Yang keempat, tidak ada kejelasan berapa lama ditinggal di situ. Pertanyaan saya, wanita ditinggal dengan kondisi seperti itu tidak mengeluh sama sekali, biasa atau super Biar ibu-ibu yang jawab, biasa atau super bu? Super. Nah ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dan wanita itu bukan nabi. Wanita itu bukan nabi. Karena tidak ada wanita yang jadi nabi. Ini wanita yang solihah yang bisa ditiru oleh siapapun. Yang jadi masalah, ibu-ibu mau niru atau mengatakan, wah ya boh. Yang mana? Bapak jangan jawab, sananya ibu-ibu. Bu. Yang mana? Lah, tuh kan? Semangatnya, oh serah mungkin, oh enggak mungkin, oh mustahil, enggak masuk akal. Itu enggak bisa ditiru, itu kan istrinya nak nabi. Jangan ngomong nabinya, kita bahas istrinya, betul kan? Istrinya wanita biasa yang so solihah, sama, Tuhannya ya sama. Makanannya ya bahan pokoknya ya sama. Kalau roti ya gandum, ya kan? Kalau daging ya sate itu ya dari sapi atau kam, kambing, mungkin onta sekali waktu. Ya seperti itu. Sama. Hidupnya ya siang, ya sore, ya malam, ya sama. Minumnya ya sama ya air. Waktunya ya sama 24 jam. 24 jam. Yang nggak sama apa? Tekadnya. Lalu ibu tekadnya bagaimana sekarang? Ibu tekadnya pengen niru atau abot. Loh makanya banyak kisah dikisahkan, diceritakan itu cuma jadi dongeng. Oh, oh, oh. Luar biasa. Oh. Betul ibu-ibu? Ya kok betul tuh? Jangan begitu. Dengar cerita seperti ini, cerita ini adalah suri tauladan. Yuk kita tiru. Ayo ah, kita tiru. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Cuma nanya satu hal. Pak, Bapak tinggalkan kami di sini ini kena apa? Alasannya apa? Adakah sesuatu? Ya. Jadi kalau memang tuh alasannya karena marah, ya mau minta maaf gitu loh. Iya kan? Nabi Ibrahim yang nggak jawab. Oh ini alasannya bukan karena istrinya jahat, bukan karena istrinya buruk, bukan karena Nabi Ibrahimnya marah, nggak seneng, bukan. Alasannya ini sendiko dawuh nih. Ini dawuhnya Gusti Allah harus saya laksanakan. Gimana ya mau jawabnya? Nabi Ibrahim nggak mau nerangkan karena nggak ada perintah menerangkan terang terang terangno terangno kandanono nah aku sing ngongkon nggak ada. Nggak ada perintah menjelaskan menerangkan tidak ada. Sampaikan pada istrimu, sampaikan pada anakmu, ini perintahku, perintah Allah harus dilaksanakan. Nggak ada. Pokoknya tinggalkan saja, dah kamu pergi. Perintahnya begitu. Ini perintah ringan atau berat? Berat. Ya, perintah be berat. Lo orang zaman sekarang, istri zaman sekarang, bapak sudah menjelaskan seribu alasan. Jawabannya mesti orang no orang percaya. Betul Bapak-bapak? Oh, mantap sekali jawab ini. <laughs> Ini korban kelihatannya ini. Ya kan Bu ya? Suami sudah menjelaskan alasannya yang detil, alasan sesuai syariat, alasan yang benar. Kira-kira istri mudah percaya? Tidak. Apalagi kalau nggak ada alasan, kira-kira bagaimana? Oh ngono ya, gitu ya. Sekarang udah tidak mau diskusi lagi ya. Tidak mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Maunya mau main terjang sendiri ya. Saya udah tidak dianggap lagi sebagai istri ya. Udah kalau begitu pulangkan saja saya. lu oleh keneng di. Loh ini saja saya lagi nunut sama ibumu kok ya. Kacau ini kan jawaban seperti itu. Lah wong kok tinggalnya tuh di rumah di rumahnya ibunya si istri kan? Pulangkan saya ke rumah ibu saya. Lagi ning omah ibumu wis mulih kok. Harus <laughs> diwilih nang ndi? Ini contoh-contoh ya yang bagus. Ketika Nabi Ibrahim tidak menyampaikan alasan, yo istri enggak makso. Istri enggak makso, berusaha memahami suami saya tidak memberikan penjelasan. Saya yakin suami saya orang baik. Saya nggak mau banyak nanya, mesti apa? Tak kira-kira wae, apa ya kira-kira? Kira-kira apa? Nanya, Pak, disuruh sama Allah ya. Mantuk Nabi Ibrahim. Lanjutkan Pak, jangan bingung hidupmu. Lanjutkan. Kami pasti diurus sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Nanya Bu, boleh nanya? Ibu kira-kira kalau nanya alasan sama suami kemudian nggak dijawab. Terus gimana? Para pemirsa di rumah. Gimana kira-kira? Panas dingin? Atau cuman panas gak pakai dingin? Marah kan umum ya? Wong takon apa-apa, saya nanya baik-baik tapi kok gak dijawab. Terus balasannya apa? Emangnya yang bisa diam cuma kamu. Aku juga bisa diam. Betul Ibu Ibu? Loh tuh ngaku kan? Oh itu pelaku. Ngaku betul. Jadi suami nanya, nggak jawab, ya istri ya. Oh kalau begitu ya udah. Aku ditanya juga nggak mau jawab. Bu, bu. Loh, ini saya ngasih contoh. Ini suami nanya, "Bu, bu, bu, Diam aja. Bu, kok nggak dijawab? Bu, bu, nggak dijawab. Setelah sekian lama, tahu kan rasanya kalau tidak dijawab. Nah. Ada yang model begitu di sini? Mohon maaf ibu-ibu, haji ini menceritakan kebesaran seorang wanita. Kebesaran seorang wanita jadinya ibadah haji jadinya Nabi Ismail jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadinya kota Mekah jadinya kota kota Mekah itu karena Siti Hajar seorang wanita yang luar biasa makanya jenengan harus bangga jadi wanita punya wanita yang seperti itu contohnen jelas ini kok terus jadi diem semua kenapa Bu Siap mencontoh? Jangan pernah mendiamkan suami Ya bu ya Yang boleh ngambek itu suami Bukan istri Lu ini syariat ya Artinya suami boleh diam Untuk didik istri, gak ada judulnya aku akan didik suamiku. Terus bojone meneng Kurang ajar namanya. Paham? Paham, Bu? Paham. Nah, tapi suami saya jengkelin Ustaz, urusannya dia sama Allah. Tugasmu mendoakan, jangan terus gaya tak balas, biar tahu rasa dia. Begitu sikap begitu justru dosanya luar biasa. Lu wanita kan sering gak sadar ditunggangi setan al iblis dengan alasan-alasan demi kebaikan suami saya, demi kebaikan suami saya. Baik dari mananya kalau caramu buruk? Paham? Bu, tolong maafkan saya ya. Saya nggak niat jelek-jelekin ibu-ibu, nggak ya. Cuman memaparkan kejelekan ibu-ibu. Beda loh ya, beda kan? Beda. Memaparkan kejelekan ibu Ibu maksud sikap beberapa istri yang ada ini di masyarakat yang begitu banyak atau dikit? Oh, istri kok mau ngasih pelajaran suami? Ini kira-kira istri genah atau orang genah? Belas. Ibu boleh lanjut? Lanjut atau sudah? Yakin? Tidak sakit hati? Hebat ya, diajar begini nggak sakit hati. Biar biar rada enak, monggo diminum dulu. Sudah habis. Oh, belum dapat. Oh. Kawan-kawan, ladies first, wanita didahulukan ya. Tolong dikasih minum tuh. Teh panasnya dikeluarkan untuk ibu-ibu yang di atas. Lanjut ya. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan. Habib Muhammad Fadhil Bib. Allah. Jadi Beb lagi bicara, banyak wanita yang berusaha mendiamkan pria. Sedangkan pria itu adalah suaminya. Itu istri begitu kurang ajar atau enggak Beb? <laughs> Lebih ajar. Lebih ajar. Katanya bukan kurang ajar tapi lebih ajar. Ini apa lupa Rasul bersabda? Apa lupa Rasul bersabda? Kalau diizinkan, kalau diizinkan, seorang itu sujud kepada orang yang lain, manusia sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan seluruh istri untuk sujud pada suaminya. Betul? Betul? Betul? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Nabi, jenengan mau meri, mau marah. Bu, jadi yang boleh ngambek itu para Coba nanya sama Bib Muhammad nih pakar fikih. Bib, boleh enggak Bib istri ngambek, Bib? Enggak boleh. Enggak berani jawab cuman begini. Enggak boleh. Kalau manja boleh. Manja, manja sama marah lain loh ya. Dipanggil misalnya begini. Misal ya manggilnya mie, ya mak mie ayam, <laughs> mie godok gitu kan. Oh sekarang kan papi, mami kan oh, kadang orangnya orang mojo, panggilannya papi, mami gitu ya. <laughs> Mojo gitu kan. Bune pakne itu kan pantas ya kita. Gitu. Solo tuh bune pakne kan pantas. Dik, mas itu kan lebih e, enak. mie ya, tapi ya nggak apa-apa lah itu model kan ya, model. Keren, keren. Keren. Menurut satu kaum keren, menurut kaum yang lain gila nih, kan bisa ya? ya. Tergantung sudut pandang namanya seni, itu kan se seni, selera. Selera orang beda be, beda. Misal begini. Mi, nah ini istrinya dipanggil pura-pura ara krungu. Mi mi ya. Terus ada apa toh sayang lagi? Apa? Ya, pura-pura enggak dengar karena manja, tapi kalau keterusan mi mi mi mi mi mi 8 jam dipanggil mi mi mi kok ya orang balas. Laknat kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Habib? Kalau saya disalahkan loh Habib. Jadi dipanggil sama suami kok kemudian tidak mendatangi panggilan suami, itu malaikat gergeten. Duh, kok kurang ajar. Siapa dirimu ya? Dah mesti mesti asyaiton wal iblisu bisiu. <laughs> Bisi ini, telinga ya bisi. Bisi begini. Bisinya modelnya begini nih. Ya, kan untuk ngasih pelajaran pada suami, biar ngerti suami itu. Ya, biar suami tidak semena-mena. Mohon maaf. Suaminya mau seperti apa? Itu urusan suami dengan Allah. Urusan suami dengan Allah. Justru ketaatan ibu kepada suami itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Itu yang akan mendatangkan hidayah, hidayah. Bukan dengan jangan cara-cara syaitani, mendiamkan, tidak menggubris panggilannya, mengabaikan cuek, ya, itu tidak ba baik. Dan Siti Hajar mencontohkan yang luar biasa. Suaminya dipanggil diem saja, nggak marah. Jalan sambil pergi loh. Mas, kok ditinggal di sini kenapa? Jalan saja Nabi Ibrahim. Mas, kok ditinggal di sini kenapa? Marah? Enggak. Coba kalau ibu-ibu, Mas, aku mau tinggal nih kene neng apa? Meneng Eh, Mas, balira. Dijak perang gitu ya. Mas, balik enggak kamu ya? Ayo, dengarkan, saya lagi ngomong ini ya. Jangan pergi itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi bedanya wanita-wanita yang ada ini dengan wanita yang solihah pol tadi Siti Hajar, itu bedanya banyak atau dikit? Banyak pol. Ya banyak pakai pol. Ini ada perbedaan yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Ya, saya sengaja mau ambil sisi hikmah yang agak beda nanti dari apa yang pernah diungkap sama kebanyakan orang. Sudah ada yang pernah mengungkap, tapi insya Allah dari sisi yang yang agak beda dengan yang diungkap oleh banyak oh, orang. Jadi saya fokusnya bukan ke Nabi Ibrahim, bukan ke Nabi Ismail. Saya mau fokus pada Siti Hajar. Siti Hajar. Bayangkan ditinggal oleh suaminya dan tidak ada kejelasan suaminya akan kembali atau tidak. Gak minta cerai. Ibu, kalau misalnya seorang suami ngomong begini bu, D, ngomong lagi ngomong loh ya, D, saya mau pergi ke luar negeri, baliknya gak ngerti, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 30 tahun. Kamu kalau betah tunggu aku. Kalau nggak betah ya terserah dirimu. Jawabannya pilih mana bu? Saya sampai mati akan kutunggu dirimu. Pus. Begitu mau ditunggu? Pus. Mau ditunggu atau sepurone engkang kadah pak? Silakan bapak segera ke pengadilan A. Ah. Jangan gantung aku seperti dengan status yang tidak jadi istri tapi tidak diajak per disuruh menunggu di sini ser. Betul ibu-ibu? Butuh kejelasan toh? mesti dihajar Siti Hajar ditinggal nggak cetol, nggak cetol. nggak minta aneh-aneh. Suamiku silahkan pergi, jangan khawatir. Aku istrimu dan anakmu akan dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah, diurus oleh Allah. Kamu yang tenang ya mas ya. Saya mau nanya, sikap hati seperti ini sudahkah dimiliki para istri? Jangan suami yang jawab. Kalau suami subjektif, biar biar para istri yang menjawab, para wanita, ibu-ibu sudah punya sikap hati yang begitu belum Bu? Saya mau nanya, jenengan ikut hari raya kurban sudah berapa kali? Dari mulai balik sampai hari ini sudah berapa kali? Puluhan kali, betul? Puluhan ka? kali. Tapi sikap hati Siti Hajar belum pernah dicontoh sama sekali. Lah terus yang didapat apa? Sate. Oh, ini loh. Urusan sate, sate makan-makan tuh kita alhamdulillah seneng-seneng tiap tahun tuh ya. Seneng-seneng. Bukan itu yang pengen kita kita masukkan di hati kita. Tapi itu sikap hati wanita seperti ini, itu yang harus kita didikkan pada istri kita, pada anak perempuan kita. Ya Bu ya. Nah, kamu itu wanita. Wanita itu kemuliaannya ada dalam dadamu, bukan di luar. Ada dalam da, dalam dadamu, ada dalam dirimu, dalam jiwamu. Nah, itu kemuliaanmu. Ya Bu ya. Ini Habib Novel lagi ngomyang. Dremimil. Ngomong nyantai. Judulnya tadi obrolan san santai. Yang penting pokoknya bisa manfaat dan barokah. Kira-kira manfaat enggak Pak? Buat bapak-bapak manfaat? Buat ibu-ibu? Kepekso itu manfaatnya itu. Ya, Bu, doakan ya suatu saat nanti entah kapan Habib Novel bisa beli lift ya. Ditaruh di pojok sana khusus buat lansia. Yang udah lanjut usia, yang umurnya 50 tahun ke atas, biar naik ke atasnya pakai lift. Begitu ya? Saya nggak tega lihat ibu-ibu itu terus pegangan. Nggak tega. Saya itu dibatin dia ya kroso, dure, kok orang tentek. Betul kan ada yang batin begitu? Oh, betul tuh. Lalu <laughs> saya baru niat aja dapat ganjaran kok. Baru niat dapat kan ganjaran, dapat pahala. Nah itu tadi Siti Hajar. Ditinggal sama Nabi Ibrahim, nyantainya luar biasa. Berikutnya, tidak ada su'don, tidak ada prasangka buruk kepada Allah dan kepada manusia. Ini keren ini. Sebelum keren yang berikut, kita minum yang berikut ini dulu. Eh, ya. Sambil saya minum kopi, coba Muhammad menimpali dikit. Ditimpali, Bib. Jadi tidak usah pakai assalamualaikum. Dah. Sudah saya wakili ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya sambil menunggu Habib Novel minum teh. Kopi. Oh minum kopi. Ternyata malam hari ini episode episode istimewa. Pas dengan tema kita tema kurban. Kalau kemarin bapak-bapak kurban sapi, kurban kambing, Malam ini ibu-ibu korban perasaan. Ya insya Allah pun bu jenengan merengakan mawon. mungkin mugi gak sakit diamalke nggih. Ya mudah-mudahan istri saya di rumah juga dengar insya Allah. Mungkin itu bet. Ini singkat tapi menohok gitu. Jadi menasehati tapi pinjem mulut Habib Novel ini. Bapak, boleh saya mewakili Anda menasihati para istri? Oh silahkan. Boleh sama silahkan itu beda loh ya. Silahkan, itu berarti mantap. Lanjutkan begitu ya. Jadi begini. Siti Hajar itu kan bukan satu-satunya istri Nabi Ibrahim. Betul ya? Bukan satu-satunya istri Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim punya istri yang lain. Punya istri yang lain. Dan istri yang lain ini dari dari kelas bangsawan gitu ya, kelasnya bangsawan. Kalau Siti Hajar itu asalnya budak. Asalnya budak. Ya, kemudian di dimerdekakan, dihadiahkan kan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul begitu, Nabi Muhammad? Ya. Menariknya di sini. Seorang wanita dari kelas biasa, kelas biasa dinikah seorang nah, nabi yang luar biasa. Wanita ini menjadi wanita yang tahu diri. Wanita yang tahu diri. Bukannya dia semakin menyombongkan diri. Hmm, aku istri Nabi. Enggak. Tapi dia semakin meniadakan dirinya. Semakin meniadakan dirinya. Dan tidak pernah curiga. Tidak pernah su'bon. Tidak pernah berpikir buruk kepada siapapun dan kepada apapun. Duh, menarik. Kadang itu kita tidak, tidak, berpikir buruk, tidak sukdon, tidak prasangka buruk pada manusia. Tapi prasangka buruk pada keadaan. Ada apa? Prasangka buruk pada keadaan? Ini kok pasar sepi terus, ini mau kenapa ini? Ada kan yang orang mikir gitu? Berapa hari ini kok gigi saya sakit? Wah, apa ya tandanya ya? Ya, ada mau mau ada apa ini? Mikir buruk karena ke keadaan. Atau keadaan dalam contoh dijauhi oleh e, masyarakat, dikucilkan masyarakat. Saya kok dikucilkan masyarakat seperti ini. Ini memang saya itu orang yang yang jelek, saya orang yang begini. Keadaan membuat dia berpikir bu buruk. Kalau mikir buruk karena orang lain itu udah ini pola kita ini. Didik-didik mikir elek, didik-didik mikir elek, gitu kan? Dikit-dikit berpikir buruk. Si diajar enggak satu dia punya madu. Kan ada ada apa namanya? sedikit celoteh teman-teman saya. Bib, tahu enggak Bib? Cara membedakan madu asli sama madu palsu. Saya bilang enggak tahu madu asli Bib kalau dibawa ke rumah itu pasti menimbulkan pertikaian. Kalau madu palsu aman Bib. Saya awalnya nggak dong maksudnya. Madu asli kalau dibawa pulang ke rumah itu bisa terjadi pertikaian di rumah Bib. Mudah nggak ibu-ibu? Jadi ibu-ibu dibawakan madu asli sama suaminya mau atau tidak? Loh gak mau. Jadi dalam bahasa Indonesia ya, madu itu istilah untuk seorang e, pria yang punya istri lebih dari satu, gitu kan ya? Maka istri yang satu kepada istri yang lain disebut ma madu. Istri keempat dengan istri ke satu dikatakan istri keempat madunya istri ke satu. Istri ke satu madunya istri ke keempat. Betul kan? Dan orang Jawa, orang Indonesia ini pinter. Tidak pernah dikatakan racun. Betul kan? Ini madumu. Berarti manis atau enggak manis? Manis. Ma, manis. Makanya orang yang mengatakan poligami itu racun berarti menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Betul ibu-ibu? Lanjutkan Bib, korban apa Bib? Perasaan. Katanya malam ini ibu-ibu suruh korban <laughs> perasaan Bib Muhammad. Mohon maaf. Saya mau jelaskan sesuatu ini menarik ya. Saya mau nunjukkan wanita hebat inilah yang merubah merubah jazirah Arab menjadi sesuatu yang luar biasa. Wanita ini seorang wanita namanya As-Sayyidah Hajar. Siti Hajar nih. Coba bayangkan punya madu, punya ma madu. Suaminya meninggalkan beliau dengan bayi tanpa teman, bekal cuman cukup untuk beberapa hari di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada rumah, nggak ada bangunan geledakkan begitu saja. Ditaruh begitu saja. Ditinggal tanpa pamitan, tanpa basa-basi. Pergi. Perginya kemana? Bukan ke kota yang lain. Perginya kembali ke rumah di mana ada madunya di situ. Saya mau nanya, itu kalau ibu-ibu umum atau meledak? Meledak atau umum, Bu? Meledak. Tapi sepanjang sejarah Siti Hajar tidak pernah disebutkan Siti Hajar sedikit pun cemburu kepada istri Nabi Ibrahim yang lain. Gak ada. Cemburu dalam bahasa bahasa ibu-ibu sekarang itu ya. Karena cemburu dalam bahasa syariat itu dengan cemburunya istri-istri yang ada ini udah lain. Ini bukan cemburu, itu marah. Bu, tahu enggak Bu bedanya marah sama cemburu? Ibu Pernah cemburu? Ngakunya pernah cemburu Betul Tapi tahu tidak bedanya cemburu sama marah? Cemburu itu Cemburu itu timbul karena cin Betul ingin menarik perhatian yang dicin betul Timbul karena kasih Pengen semakin dekat dengan yang dicin Itu namanya cem Nah kalau banteng piring Kemudian mencaci maki yang dicintai Itu cemburu atau marah Lah ibu-ibu sering cemburu atau sering marah Bu Bapak sabar dulu ya Pak ya Ini emang momennya lagi momen Siti Hajar ya jadi Siti Hajar tidak pernah nyebut, tidak pernah nyebut, pulanglah kamu kepada maduku sana. Silahkan bersenang-senang di sana dengan bahasa sinis. Kadang kan wanita suka bahasa sinis begitu ya, Bu ya. karena karena kalau dia karena karena serasa bali sisan. Ada enggak yang suka ngomong gitu? Ada. Padahal jangan ke sana, di sini saja. Begitu kan? Kok kok kelihatannya paham semua nih <laughs> ya. Pengalaman ya. Bu, Siti Hajar tidak suudon pada Nabi Ibrahim. Tidak sedikit pun ada prasangka buruk kepada suami. Mesti setan bisi, setan bisi, lu ikulak nabi. Betul loh? Barusan setan ngomong gitu kan? Habib kok tahu? Oh, setannya juga bisik saya. Oh, bisik-bisik setan itu kedengeran. Itu kan nabi. Ya pantas kalau istrinya tidak curiga. Tidak prasangka bu, buru, Karena nabi nggak seperti suami-suami ini. Ketoknya do kupluan. Tapi ya kaya ngono. Betul ibu-ibu? Nah, kurang ajar lah sepurone Ini cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah. Enggak boleh kita ngomong itu kan nabi, suami saya enggak seperti itu. Kita enggak boleh belajar dengan cara yang seperti itu. Ini kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri. Kalau dilihat itu nabi, maka ya selesai, enggak usah diceritakan, enggak usah dicontoh. Paham? Contoh misalnya Nabi sholat tahajud. Rasulullah SAW bangun tahajud sampai kakinya bengkak. Jangan ngomong, lah itu kan Nabi. Yontek. Ya, Habis kan? Habis. Rasulullah sholat. Sayyidina Uthman sholat. Satu rokaatnya Sayyidina Uthman bin Affan. radhiyallahu ta'ala anuh. Itu khatam Al-Quran. Lu, itu kan sahabat Nabi. Entah. Gak bisa dicontoh. Kita gak boleh pola pikir belajar dengan dengan cara begitu salah. Itu sah salah. Kalau diceritakan kehidupan sebuah keluarga, jangan bilang itu keluarga Nabi, itu keluarga Rasul. Bilang itu sebuah keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Dan ini sebuah keluarga. Suaminya namanya Ibrahim alaihi salam. Istrinya namanya Hajar, anaknya namanya Ismail alaihimussalam. Keluarga ini yang kita setiap sholat disuruh minta berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini keluarga. Keluarga. Saya mau ngajak teman-teman nih mikirnya begitu. Jangan mikir, oh ini nabi, ini rasul. Itu yang dipakai setan selama ini. Oh itu kan kiai. Oh itu kan bunyai. Oh ya pasti bisa. aku sopo. Saya siapa? Kok caranya begitu nanti kan ya nggak ada orang maju, nggak ada orang ma maju, mundur terus, nggak maju mah maju. Ini keluarga, ada suami, ada istri, ada ah, anak. Dan kita harus ceritakan keluarga ini yang utuh. Maksudnya suami ini bukan punya satu istri, punya dua is, istri. Kemudian dia tinggalkan salah satu istrinya di padang Sahara bersama anaknya, dia pulang ke istri yang lain. Walaupun suami ini seorang pendakwah, tugasnya berdakwah, menyuruh umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dia pulang ke rumah istri yang yang lain. Bagaimana menjadi wanita yang ditinggalkan oleh suami pergi kepada istri yang lain sendiri di padang Sahara bersama anaknya? Bisa tidak tidak berpikiran buruk pada suaminya? Bisa enggak, Bu? Maksud saya ini mudah atau susah? Susah. Siti Hajar bisa atau enggak bisa? Berarti beliau biasa atau luar biasa? Saya pengen ibu-ibu mikir ini loh, wanita ini luar biasa. Gitu loh, jadi bisa menghargai. Tidak selama yang dibahas Nabi Ismail, disembelih, santai, meletakkan lehernya, bla bla bla, Masya Allah gitu. Nabi Ibrahim, begini, dibakar. Tapi Siti hajarnya gak dibahas. Betul kan? Benar kan? Gak diangkat toh? Gak diungkap kan? Padahal ini ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian coba lihat. Tidak menyesali kondisinya. Iya, memang beginilah nasib istri kedua. Dibuang-buang. Ditinggal-tinggal. Disia-siakan. Ini prasangka-prasangka yang ada dalam hati manusia yang ada bisikan-bisikan saya setan. Siti Hajar gak begitu. Ini Allah meletakkan saya di suatu tempat. Saya dikasih amanat, menjaga amanat suami saya, yaitu anak saya. Saya disuruh merawat anak saya sendiri di sini. Yakin sama Allah, tanggung jawab saya, ngurus anak saya. Gak mikir yang lain. Bisa gak jadi wanita yang tahu tanggung jawabnya? Boleh Bu saya kasih contoh? Ibu nganggur di rumah, ngurus anak lima. Saya mau nanya, mudah atau berat? Berat kan? Kalau ada bapak yang ngomong mudah, ngomong sama saya bu, tak jewer. Ngurus anak lima sendiri di rumah, itu beratnya luar, ya kan? Berat. Sementara suami ibu pegawai negeri, pegawai negeri. Tugas kantornya sebentar ke Bandung, sebentar Pontianak, sebentar Banjar, sebentar Bali, pergi terus. Tugas kantornya begitu. Terus ibu ngomong begini, enak bener ya kamu ya, keluyuran sana sini, saya yang susah ngurus anak-anak. Ada ndak yang ngomong begitu? Tuh kan, tuh, tuh, tuh. Ada kan? Kenapa? Karena ibu tidak mensyukuri tanggung jawab ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap tanggung jawab itu beban dengan membandingkan seakan-akan suami enak-enakan, saya susah-susahan. Betul kan? Kok pas kabeh ya? Di atas tuh pada badan kok Habibie kok ngerti, ya? kok pas gitu ya. Sadar tidak sadar, saya udah satu jam berbicara. Betul? Iya. Jelas? Udah cukup saya ajarnya? Oh, lagi mau? Aneh ya ibu-ibu ini padahal lagi disinggung habis-habisan ya. Tapi lagi mau. Oh, tuh mau semangat. Wanita yang tahu tanggung jawabnya ini ya Siti Hajar. Dia tidak ngomong. Enak bener mas dia. Ya. Kamu pulang ke sana, ke negara sana, tinggal sama sama istrimu yang satu. Kamu hidup di kota, banyak orang. Kamu bisa makan mudah, minum mudah. Aku di sini susah. Udah makan susah, minum susah. Tetangga nggak ada, sendirian. Entah malam bisa bisa buat api atau enggak, nggak ngerti gitu kan. Ngidupkan api loh. Coba bayangkan dulu tuh belum ada korek. Nyalain api gimana ya, sendiri. Entah gimana nanti nasib saya. Udah kamu enak-enakan. Tidak ada mikir begitu. Tanggung jawabku ngurus anak. Fokus di situ. Disyukuri tugasnya ngurus anak. Betul? Hasilnya. Nih lihat. Kalau wanita menjalankan tanggung jawabnya. Dan mohon maaf. Sorry. Lupa. Bit. Mohon maaf. Banyak wanita tidak menjalankan tanggung jawabnya. Betul ibu-ibu? Disuruh ngurus anak, tapi yang diurus bukan anak. Betul ibu-ibu? Anak yo ya tak urus kok. Ah, ah, urus. Tapi banyak nonton TV-nya atau ngurus anaknya? Kalau zaman sekarang selain TV apa? Handphone. Ya, banyak ngurus anaknya atau main handphonenya? Main handphonenya. Siti Hajar enggak fokus ngurus anak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala karena anak ini akan dijadikan anak yang luar biasa. Mau dijadikan anak yang luar biasa sama Allah disterilkan dari segala bentuk pergaulan. Bib Muhammad belum pernah dengar yang satu ini, yakin. Betul kan, Bib? Beliau kaget, hmm, ajib, bagus betul nih, belum pernah dengar nih. Yang hadir juga belum pernah dengar kan? Sama, saya juga baru dengar. saya baru saja dengar, baru, baru. Dari mana? Dari lisan saya sendiri baru dengar saya, belum pernah dengar. Ibu-ibu juga belum pernah dengar kan? Disterilkan dari semua perga, pergaulan. Kenapa? Karena pergaulan di masa itu udah amburadul. Seperti zaman ini, amburadul pergaulan. Maka anak itu paling aman Hidup bergaul hanya dengan ibunya yang solihah. Tidak bergaul dengan siapapun. Dididik langsung oleh ibunya. Bukan oleh siapapun. Sepurone ingkang kata titipkan sekolahan. Lah emangnya kan sekolahan tuh bisa jamin. Oh, yang guru yang rokok banyak kok. Banyak enggak? Oh, kadang ijol-ijolan rokok. Selepas sekolah ya, selepas sekolah ya. Kalau di sekolah kan nggak boleh. Sebab sekolah itu jadi temennya. abip kok tahu loh? Pernah kan teman-teman saya juga pernah sekolah kan ya? Ya kok. Ya memang rokok nggak nggak dilarang di negara kita asal nggak di dalam sekolahan tuh. Tapi kan jadi contoh yang nggak baik kan buat uh, buat apa namanya murid muridnya. Seperti itu. Apa bisa dicontoh? Mohon maaf yang banyak, apalagi sekolahan yang tidak Islam, sekolah umum, ibu gurunya, masya Allah, bajunya super pokoknya super saya nggak mau bahas super itu anaknya anak kita titipkan ke sekolah seperti itu belum lagi cara bicara cara bicaranya guru walaupun baik walaupun baik bicaranya bagus kadang nggak sama dengan dengan cara kita ngajar anak betul kan Mungkin kita ngajar anak dengan gaya bicara seperti ini. Tapi lingkungan di sekolah itu lain. Temennya apalagi, Masya Allah. Temennya berangkat nggak kenal segawon, pulang dari sekolah ngerti segawon. Betul kan? Loh kok iki ono kosakata anyar segawon. Itu itu kondi tanya, dari mana? Itu temen tuh yang namanya itu bilang begini temennya ini. Kacau kan pergaulan ini? Kacau nggak? Belum lama nih di, di TV, di TV belum lama. Anak SD meninggal dunia. Betul? Kelas 2 SD. Jalarannya, jalarannya. Penyebabnya secara medis karena kena pukulan to temannya. Yang salah siapa? Bukan anak itu yang salah. Yang paling banyak salah adalah kita sebagai orang tua. Kenapa? Membiarkan anak kita nonton televisi dan televisi itu banyak sekali adegan kekerasan dan banyak adegan kekerasan diperankan oleh anak kecil. Betul atau betul? Oh, anak kecil jadi pendekar. Banyak anak itu? Banyak. Dan itu kok ya dibiarkan oleh yang berwenang. Katanya nggak boleh anak kecil kekerasan. Tapi yang ditontonkan anak kecil memerankan adegan kekerasan. Mestinya kan nggak boleh. Karena itu kan dicontoh. Oh mukul, oh megang golok, oh bacok. Itu semua ada di TV. Oh, anak kecil kan nggak ngerti. Oh nak padu no, ana watu keprok ya. No, ya. Di film begitu loh, di film begitu kan ya. Oh kalau ada ada bacok, bacok kan itu. Wah coba dia nggak ngerti. Anak kecil tuh nggak nggak ngerti. Kitanya yang yang salah. Ini lingkungan sekarang dari televisi dan macam-macam. Allah Ta'ala mensterilkan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi berarti Nabi, Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah itu bagus atau nggak bagus? Bagus, makanya jangan mengatakan Allah kok tego ya. Menongsoki kadang rumongso keminter. Gaya, sok. Allah tidak berperi kemanusiaan. Mungkin rokok saya mau model ini. Rokok, oh, neraka aja nggak pantas buat dia. Kenapa? Kurang Neraka itu kurang ya, kurang. Jadi mestinya neraka super gitu. Lu ada yang yang lebih dari neraka apa itu? Tidak disapa Allah. Gak disapa Allah. Karena kalau di neraka itu kadang masih disapa sama Allah yang di neraka itu. Yang di yang di neraka kadang masih disapa sama sama Allah. Nah kalau udah nggak disapa sama Allah itu lebih dari neraka. Lu bayangkan masa mengkritisi Allah kan kurang ajar ya. Naudzubillah min medalik. medali, Itu kiatannya tuh Mosok ya begitu toh. Mosok Nabi yo ninggalkan anaknya di padang pasir itu. Dan yang nyuruh Allah lagi itu. Mosok ya begitu nih. Naudzubillah min medalik. Dan ternyata bagus steril kan, Gak ada dunia luar di awal perjalanan itu ya. Gak ada dunia luar. Kemudian dikirimkan yang nemenin suku Arab yang terbaik dari Jurhum Orang-orang yang pinter, betul Habib? Orang-orang yang luar luar biasa. Dipilihkan lingkungan yang ter terbaik, diciptakan lingkungan baru yang paling bagus. Dan kuncinya di siapa? Ibu. Al ummat rusatil ula. Ibu ini sekolah pertama. Maka anak itu lebih banyak mencontoh ibunya. Karena pagi melek motor, bu. Mau makan, bu. Mau minum, bu. Mau mandi, bu. Minta pakaian, bu Betul? Lah yang dicontoh minta makan bu kusik. Teriak nanti dulu. Tahu dah capek, lelah. I'm so tired. Misal, wanak batin, oh corone caranya kalau ada orang minta tolong itu nolaknya begitu. Oh iya, genten bapaknya manggil, "Nak, tolong ambilkan sandal." Capek tahu. Niribu aja Niri ibunya. Ini Pendidikan pertama ada pada i, ibu. Berarti, berarti kunci suksesnya kebanyakan manusia itu di mana? Ibu. Makanya Rasul mengingatkan surgamu di bawah telapak kaki ibu. Artinya tunduklah pada ibumu, kamu dapat kesuksesan dunia ah, akhirat. Tapi Rasul juga dandani dadi mbok ki yo sing genah. Paham kan? Jadi ibu yang be betul, jadi ibu yang benar. Nah, Siti Hajar menjalankan tuh tugasnya. Tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nilii putranya, entah itu yang pertama atau yang kedua, yang ketiga tidak dijelaskan ya. Gak dijelaskan, bisa jadi sebelum itu sudah pernah ketemu, bisa jadi belum pernah ke ketemu. Ada khilaf ulama. Anggap saja udah pernah ketemu, anggap tapi kan jarang sekali. Ketemu kemudian, ketemu kemudian bapaknya ngomong, "Nak, nak, bapak ini kok ngimpi nyembelih kamu ya, Nak ya?" Anaknya itu ngerti kalau bapaknya nabi. Anaknya ngerti kalau bapaknya nabi, artinya bapaknya itu lagi ngomong, "Nak, bapak ini lagi diperintah nyembelih kamu." Ini omongan kecil atau luar biasa gede nih? Pol-polan toh? Jenengan sama sama kambing aja ndak ngomong tok, "Mbek, bariki kowe dibelah lho." Ndak apa? Enggak kan? Ini Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, "Saya diperintah nyembelih kamu dengan kalimat, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Aku mimpi nyembelih kamu, pendapatmu gimana, Nak? Anak umur 10 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu usia menurut ahli tafsir 10 sampai 12 tahun. Jadi kelas berapa itu? 6 SD kurang lebih ya. Ya kan? Umur-umur kelas 5, kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD ditanya sama bapaknya, ditanya sama bapaknya, "Saya diperintah nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu?" Jawabannya, "Pak, itu kan perintah, laksanakan, jangan khawatir." Insyaallah, insyaallah Anak mungkin masuk orang sabar. Saya mau nanya, ini anak biasa atau luar biasa? Nah yang didik siapa? Ibunya. Bapaknya di mana? Bapaknya di luar negeri. Tiap hari yang nemeni ibunya, yang nemen, yang ngasuh ibunya, yang didik ibunya. Jadi begini hasil didikan dari ibunya. Tapi kita pernah bahas ibunya detail begini. Jarang. Jarang toh? Jarang. Jadi ibu-ibu, kalau ibu pengen anak ibu jadi wali, kuncinya di ibu. Makanya fokus. Hasilnya Nabi Ismail. Hasilnya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail hasilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu menghasilkan Rasulullah SAW. Saya mau nanya, cucuk tidak Siti Hajar punya punya putu namanya Nabi Muhammad SAW? Cucuk. Jangan ngomong, lah emang takdirnya begitu bib kacau. Takdir meneh. Ya, kalau semua diberikan takdir ya habis gitu kan ya. Apa jenengan tahu takdir jenengan? Enggak kan? Syariatnya begini, karena beliau serius ngurus anaknya yang namanya Ismail alaihissalam, ya Nabi Ismail, maka Allah jadikan anak keturunannya orang-orang yang luar luar biasa. Makanya ibu memegang peran penting. Tolong ibu-ibu jangan niru sinetron, jangan niru artis manapun dalam film apapun, jangan. Tapi tiru Eh, aktor-aktor nyata yang ada dalam Al-Quran. Aktor-aktor nyata yang ada dalam ha hadis. Aktor-aktor nyata yang ada dalam kehidupan para sahabat. Aktor-aktor nyata yang ada dalam kehidupan para aulia besolihin. Tiru itu. Tiru itu. Bisa enggak Bu? Bib. Kira-kira jawaban itu insya Allahnya tanda ragu atau yakin? Insyaallah ya. Jadi ibu punya anak satu jadi itu lebih baik. Apalagi kalau anaknya sepuluh jadi semua. Itu luar biasa. Maka fokuslah ngurus anak. Dan caranya ngurus anak ini biar berhasil maka hargailah suamimu, muliakan suamimu, agungkan suamimu, meskipun wujud suamimu ini wujudnya memang rodok tidak beres. Memang memang rodok gak beres. Rodok gitu kan ya. Paham ibu-ibu? Terakhir mesem mantep paham gitu. Orang itu ini rodok tidak beres langsung paham gitu ya. Ya Beb ya. Ada tambahan Beb? Enggak. Jadi tadi belum pernah dengar ya diisolasi, steril kan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini cerita tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya. Saya kan enggak nyinggung Nabi Ibrahim kan? Enggak apa? Saya enggak nyinggung Nabi Ismail enggak kan? Fokusnya kepada siapa tadi? Siti Hajar. Sudah bisa dirasakan kehadiran Siti Hajar dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Nah, selama ini kehadiran beliau ini terasa atau enggak terasa? Belum terasa kan selama ini? Selama ini yang kita jadikan aktor utamanya itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ibrahim. Istrinya kurang diangkat, padahal Al-Quran nyata-nyata itu mengangkat. Walaupun enggak disebut ya, enggak disebut. Nah yang nemani Nabi Ismail itu siapa? Yang nemani itu siapa? siapa? Yang didik itu siapa? siapa? Lah begitulah wanita. Terakhir nih kalimat penutup saya. Bu, pujian untuk Anda semua. Semoga nanti pulang masing-masing ngasih hadiah buat saya. Wanita itu, wanita itu ibarat pondasi. Kalau bangunan, wanita itu pondasi. Kalau pohon, wanita itu akar. Kalau pohon, wanita itu ah, akar. Saya mau nanya, pada umumnya akar itu tersembunyi atau kelihatan? sembunyi. Yang kelihatan apa? Batang, daun, buah. Itu keli. Yang dinikmati orang itu akarnya atau buahnya? Yang diambil daun, buah atau akarnya? Daun buah. Tapi yang menyebabkan daun bisa menjadi daun, buah bisa berbuah, batang bisa menjadi batang, itu siapa? Yang nyari makan siapa? Yang nyari minum siapa? Kalau pohonnya ditebang, yang masih bisa bertahan hidup siapa? Yang membuat batang itu bisa tumbuh lagi siapa? Jadilah akar ibu-ibu sekalian. Jangan protes. Aku kon golek terus. Saya suruh nyari terus. Suruh sabar. Ya tidak-tidak. Gak kelihatan. Gelik. Tersembunyi. Ya enak kamu jadi pohon. Dipuja-puja orang. Wuh gantengnya pohonnya. Pohon ganteng loh ya. Pohonnya bagusnya gitu kan. Pohonnya keker ya. Uh, buahnya enaknya, daunnya rindangnya. nggak disebut, oh akarnya nggak disebut. Betul? Kata Pak Taji itu, teman saya dari Jogja dan Mas Agus yang ngurusi pembangunan ini. Ya. Banyak manusia-manusia seperti pondasi. nggak ada judulnya pondasi kelihatan di permukaan. Enggak loh. Pondasi di mana? Di bawah. Kemudian di, dikasih yang enak-enak atau nggak enak-nggak enak. Gak enak, batu, ya kan? Kerikil, pasir, dijok semen, besi. Setelah itu diuruk. Betul. Tapi coba yang di permukaan, di, dibuat cantik. Kasih granit, kasih keramik, kasih karpet, dikasih cat, dikasih lampu. Betul kan ya? Tapi semua ini indah ini tidak mungkin bisa berdiri kalau di bawahnya tidak ada Pondasi lah itu pondasi itu wanita. Lah nasibnya wanita itu persis pondasi di ida-ida. Paham? Paham? Jadi jangan protes, aku tidak mau diinjak-injak. Sudah suratan takdir, Anda itu memang fungsinya sebagai pondasi. Fungsinya sebagai a akal. Tidak diijak-ijak, memang tempatnya di bawah. Coba saya mau nanya, keset protes. Ada keset protes. Aku kok kok selalu jadi kotor. Aku diinjak-injak. Lah awak monyet keset. Kamu tuh keset memang fungsinya seperti i, seperti itu. Topi marah ditaruh di kepala. Kopiah nih ya, taruh di kepala. Mulia atau enggak mulia? Mulia tapi dia marah. Kenapa aku selalu yang kena panas? Kenapa aku yang kepanasan? Kenapa gitu? Repot kan dia? kalau orang masing-masing protes dengan fungsinya kan? Justru fungsinya itu yang buat dia jadi muli mulia. Paham ya Bu ya? Jadi ibu bukan diletakkan di bawah untuk diinjak-injak bukan. Memang ibu adalah batu pijakan untuk meloncat dan itulah nilai kemuliaan. Kan terkadang kesannya hadis atau apa seperti membuat wanita itu suruh ngalah sama pria, betul kan ya? Suruh ngalah sama oh, apa suami, suruh tunduk sama suami, mulai muliakan suami. Karena fungsinya di situ. Fungsinya harus merendahkan diri, ngayomi, memperkuat, mengokohkan. Fungsinya di situ. Paham. Udah jam 10 lewat 11. Insyaallah Jumat depan kita sambunglah lah lagi. Tapi balik kitab Al-Hikam ya. Insyaallah terakhir malam hari ini boleh saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian membuat satu gerakan untuk Majlis ar rawdoh Boleh? Boleh. Ini kan dari tadi kita memperbincangkan ibu-ibu yang di atas, betul? Cuman ada ketidakadilan di Majlis ar rawdoh Ada ketidakadilan. Bapak-bapak ini dikasih roster bagus, betul kan? Bapak-bapak dikasih keramik di dindingnya bagus. Betul kan? Bapak-bapak lantainya dikasih kerak apa? Granit yang bagus, betul? Coba kita lihat ke atas ibu-ibu. Tiangnya masih semen. Betul ibu-ibu? Betul? Betul. Lantainya ya masih se semen. Betul? Betul. Rosternya di belakang ada ya bentuknya masih nggak karu-karuan. Kanan kiri masih kok kosong. Betul? Saya minta bapak-bapak bersama saya Jumat depan ya Jumat depan Insya Allah kita upayakan gimana caranya Dua minggu lagi sudah terpasang yang namanya granit Untuk ibu-ibu Saya mau ngajak gerakan untuk ibu-ibu Mau enggak? Tenang-tenang Tenang, jangan khawatir. Jenengan jangan bingung, gerakannya gampang saja. Saya minta jenengan mulai besok, mulai besok nyelengi, nyelengi, ya nabung seribu rupiah, dua ribu rupiah, syukur-syukur sepuluh ribu rupiah ya. Usahakan kalau bisa, kalau bisa minimal Jumat depan terkumpul lima puluh ribu rupiah. Kalau satu orang Jumat depan bawa lima puluh ribu rupiah kemudian diniatkan untuk menyenangkan ibu-ibu yang di atas. Saya yakin dua minggu lagi ibu-ibu akan mesem. Apik yo ya. Bagus ya. Paham? Tapi itu berpulang terserah pada Anda sekalian. Ini bukan perintah ya, ingat ya, bukan perintah. Dan ini bukan paksaan. Ini cuman ngasih wacana, ngasih wacana. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Saya juga nyelengi, jangan khawatir. Tapi kalau saya nyelenginya bukan 1000 2000. Ya, bukan 1000 dua 2000. Saya mau beli granit untuk atas. Cuman kemarin ini laptop saya sudah saya jual dua, habis laptop. Handphone sudah saya jual juga. Ini Habib Muhammad mau saya jual belum laku-laku. Jadi saya upayakan biar biar atas bisa segera terwujud. Tapi karena kebutuhannya rohboh itu banyak. Ya kebutuhannya banyak. Depan kan juga dikejar ya. Depan di dikejar biar bisa segera jadi. Kemudian tuh di pojok saya kejar gazebo jadi. Kenapa saya kejar gazebo? Nanti kalau pengajian sore ibu-ibu bawa anaknya atau suaminya nunggu di luar situ duduk. Nanti saya kasih bandulan di situ, anaknya biar main bandulan, jungkat-jungkit dan lain sebagainya, nyantai di sana bi bisa. Jadi biar ada tempat untuk nyantai teman-teman saya. Kemudian depan saya paksakan kendang remuk ambruk itu ya. Biar nanti untuk parkir enak, buat duduk nongkrong, selesai pengajian juga eh enak. Atau di luar majelis main kerawo juga eh enak. Nanti kalau udah jadi misal ada punya keluarga dari luar kota mau berkunjung ke Solo, mau ziarah, bingung. Ini mau numpang mandi buat orang banyak di mana tenang di rawo WC-nya ada 14. Ya, 7 di bawah, 7 di di atas. Mau numpang tidur buat 100 orang, Beb, tamu saya 100 orang. Ini loh, buat tidur 500 orang cukup. Silakan geli, geta. Nah nanti parkirnya itu depan jembar. Silakan buat parkir bis juga bisa ma masuk. Itu niatan saya seperti i, seperti itu. Dan saya targetkan insya Allah akhir November sudah selesai semuanya. Jadi 1 Desember bangunan ini sudah bagus secara keseluruhan. Meskipun tingkatannya mungkin 95%. Artinya 5% itu mungkin tinggal ngupuri didik-didik gitu loh ya. Tapi sudah fisik, sudah kelihatan bagus semu, semua. Kira-kira kalau saya ngomong begini jenengan berat hati atau hatinya biasa saja? Senang. Jangan berat hati ya. Insya Allah nggak berat hati ya. Saya nggak pernah minta sama jenengan ya. Jangan dianggap saya minta. Artinya ini anjuran juga tidak tapi wacana saya saja. Saya yakin masing-masing itu ahli dakwah, masing-masing ahli sodakoh, masing-masing sudah punya sedekah di mana ma, di mana-mana. Saya tidak pernah mengecilkan siapapun dan teman-teman saya ini udah bantu semua untuk majelis Ar-Raudhah. Cuman saya kok rodok atas ini pengen cepet gitu loh. Pengen pengen cepet secepat-cepatnya. Sebab saya cari utangan lagi juga belum dapat. Iya, maksudnya kalau saya bisa utang dulu saya mau cari uh, utangan. Cuman orang-orang kaya yang saya utangi itu rodo angel sekarang. Ya cari orang kaya yang lomo tuh angel. Mungkin kalau ada yang nonton ini, kalau ada orang kaya yang lomo yang mau ngutangi saya satu miliar, saya siap terima kok. Jangan juga siap terima? Musok dikasih utangan nggak terima gitu ya. Untuk majelis ya, untuk ma untuk majelis. Mungkin ada yang ngomong Habib, Habib kok ngomong seperti ini? Apa nggak malu? Sejak kapan uh, kita malu untuk sesuatu yang baik? untuk sesuatu yang baik. Boleh saya kasih contoh dikit? Ini saya mau ngomong cuma sekali ya, nggak mengulangi ya. Ngomong seperti ini kan judulnya obrol san, santai. Jenengan tahu Nabi Khidir alaihissalam? Tahu Nabi Musa alaihissalam? Oke. Nabi Musa sama Nabi Khidir Al-Qur'an jelas menceritakan berdua keliling satu desa dari rumah ke rumah yang lain door to door. Betul? Minta apa? bantuan untuk ma makan. Ditolak sana minta yang lain, ditolak sana minta yang lain. Pertanyaan saya, itu perbuatan yang memalukan atau enggak memalukan? Diukur sama kacamata orang yang pelit memalukan. Betul. Tapi dalam ukuran ambiya wal mursalin tidak memalukan karena urusannya nyambung nyawa. Nyambung nyawa ini. Karena kalau nggak makan bisa ma mati. Jadi minta itu hukum nyawa wajib. Nah, itu nyambung nyawanya zohir jasad. Ya, nyambung nyawanya ja, jasad. Sedangkan majelis ilmu ini nyambung nyawanya ruh. Nyawanya ruh. Karena ruh kalau nggak dikasih makan tiga hari kata Imam Ghazali akan ma mati. Dan tempat ini tempat untuk nyambung nyawa ruhani. Makanya saya ketika ketika berupaya untuk ngajak aja orang itu nggak malu. Ya karena ini sesuatu yang sifatnya boruri untuk kepentingan orang pak orang banyak. Jelas? Jelas. Bib. Nah kalau ada yang ngomong jenengan begini begitu, wis ben karepe. Sing penting aku ora teko ning omahe eh kok. Rata-rata itu yang kadang ngomongkan itu ya nggak pernah nyumbang. Betul kan? Ya. Kemudian ya saya nggak pernah minta, saya nggak pernah min, minta. Kalau ada orang yang ngaku pernah saya mintai, jangan pernah percaya. Saya mau nanya, semenjak jenengan ngaji di Rodoh, pernah saya minta sama jenengan? Pernah ada kota amal yang bergerak di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Memang betul ada di sana gentong amal, tapi tidak pernah muter di majelis. Tidak pernah kan? Artinya itu untuk memudahkan karena saya capek ketika jabat tangan kan ada orang nanti nempeli amplop, nempeli amplop rasanya nggak enak gitu loh. Nggak enaknya bagaimana? Nanti kalau yang salaman nggak nempeli amplop dan nggak jadi salaman akhirnya. Betul kan? Kayak kok nempeli ya, aku ora nempeli isolasi dosa salaman. Padahal salamannya itu penting kan men men menghancurkan dosa-dosa ki kita. Makanya saya taruh dah daripada salaman tempel salaman tempel yang mau ngasih cemplungkan saja di sana. Saya nggak ngerti lebih baik. Kenapa? Lebih ikh ikhlas. Terakhirnya terakhir. Boleh ngasih contoh? Ada satu iklan layanan masyarakat. Teknik menggandakan uang. Pernah lihat? Jadi uang 100 ribu. Sama uang 1000 rupiah. Yang 100 ribu dilempit, dibungkus 1000 rupiah. Jadi kelihatannya uang berapa itu? 1000 rupiah. Ternyata itu waktu Jumatan, kemudian kota amal jalan. Dia cemplungkan Orang tahunya berapa? Seribu. Padahal dalamnya ada seratus. Nah biasanya kita kalau nyemplungkan ben kataan Biar kelihatan nih seratus ribunya biar kelihatan. Tapi dia tidak. Justru apa namanya biar kelihatan seribunya, seratus ribunya enggak kelihatan. Ini boleh orang seperti itu bagus. Tapi kalau jenengan niat ben ketaan ben ditiru wong luwe HP. Ya, nih loh, saya ngasih sama dia 500 juta. Ben ngerti kabeh biar ditiru. Itu bagus. Itu enggak ria. Itu namanya dakwah. Namanya da dakwah. Semoga ini barokah manfaat. Karena kalau diterus-teruskan saya akan ngomong terus sampai subuh enggak ada habisnya. Sebab hati saya ini walaupun badan lagi kurang fit, kurang sehat, tapi hati saya tuh seneng karena dikasih Allah karunia malam ini yang saya kira teman-teman saya nyantai di rumah pada capek tiduran, ternyata sama Allah dikirim sudah datang ke sini. Ini buat saya nikmat loh. Sepuro nih saya sudah datangi dakwahin jenengan dari rumah ke rumah gak sanggup. Betul kan? Sama Allah dikumpulkan. Nih, sudah tak kumpulkan tinggal ngomong. Enak atau gak enak itu? Buat saya enak kan? Ini nikmat yang luar luar biasa.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 الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Semoga barakah, semoga bermanfaat. Mohon maaf, semoga Jumat depan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk semua yang nitipkan doa, kita bacakan Fatihah ya. Untuk semua yang nitipkan doa, baik untuk yang meninggal, yang sakit, yang punya hajat, Al-Fatihah.